Kembali kita melanjutkan kajian kita pada sore hari ini, hari Kamis. Hari yang ke-28 dari bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 Mei tahun 2020 yang ini berarti bahwa berpuasa pada bulan ini dan pada tahun ini tersisa satu atau dua hari. Maka mari kita memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang tersisa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang meraih maghfirah dan meraih keutamaan di bulan suci Ramadan. Dan kita melanjutkan kembali pembahasan pada bab yang ke-20 yang menjelaskan tentang terjadinya perselisihan di kalangan para ulama tentang siapakah yang lebih utama, yang lebih afdal antara orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Dan telah kita nukilkan perkataan dari Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Adanya tiga pendapat para ulama dalam hal ini. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa bersabar itu lebih afdal. Orang yang bersabar lebih afdal. Pendapat kedua yang mengatakan orang yang bersyukur lebih afdal. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa kedua-duanya sama. Seperti yang dinukil dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan telah kita sebutkan sebagian dari hujjah dan alasan pendapat pertama yang mengatakan bahwa orang yang bersabar itu lebih afdal daripada orang yang bersyukur telah kita sebutkan dalil-dalil dari Allah azza wa jal dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan pendapat yang pertama ini Sebelum kita memasuki alasan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa orang yang bersyukur itu lebih afdal. Maka di sini ada tanbih, ada faedah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkaitan tentang amalan yang lebih afdal bagi seorang hamba. Kata beliau, "Fahahuna amrun yanbaghi tafattunu lahu." Di sini ada satu perkara yang sepantasnya untuk difahami. Wa huwa annahu qad yakunu al-'amalu al-mu'ayyanu afdala fi haqqi syakhsin wa ghayruhu afdala minhu fi haqqi ghairihi. Kata beliau, terkadang ada satu amalan tertentu itu lebih utama, lebih afdal untuk dilakukan oleh seseorang, diamalkan oleh seseorang. Adapun selain orang itu, boleh jadi lebih afdol baginya untuk melakukan amalan yang lain pula. Jadi beliau hendak menjelaskan bahwa terkadang kondisi antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Perbedaan dalam hal kekuatan fisiknya, perbedaan dalam hal kekuatan imannya dari sisi-sisi tertentu, semangatnya dalam hal-hal tertentu. Maka dengan adanya perbedaan kondisi antara seorang muslim dengan muslim yang lain itu menyebabkan berbedanya pula kita menyikapi mereka dalam hal mana amalan yang lebih afdal untuk mereka lakukan fal alladhi lahu malun maka orang yang memiliki kekayaan dia punya harta yang banyak wa nafsuhu la tasmahu bi badli syai'in minhu sementara jiwanya itu merasa berat untuk mengeluarkan hartanya untuk menginfakkan hartanya dia kaya raya berat untuk bersedekah berat untuk berinfak dia sangat cinta kepada hartanya maka orang yang seperti ini kata beliau fasadaqatuhu wa itharuhu afdalu lahu min qiyamil lail wa siyamin nahari nafilah maka orang seperti ini bersedekah baginya. Dan dia lebih mengutamakan berinfak daripada yang lain. Itu lebih afdal baginya daripada mengerjakan qiyamul lail. Berpuasa di siang hari yang sunnah. Karena dengan berinfak, dengan bersedekah. Maka dia memerangi al-bukhul. Kekikiran yang terdapat di dalam jiwanya. Yang itu tidak bisa tertutupi dengan qiyamul lail. Ya. Manusia itu berbeda-beda keadaannya. Kadang-kadang ada yang semangat dalam hal ibadah namun dia diberi cobaan dalam hal kedermawanannya. Dalam hal sholat sunnah, dalam hal puasa sunnah, dia semangat. Dia rajin sekali. Namun dia diuji dari sisi harta. Dia berat sekali untuk bersedekah. Maka orang yang seperti ini, bersedekah bagi dia lebih afdal untuk memerangi hawa nafsunya. وَالشُّجَاعُ الشَّدِيدُ الْبَأْسِ الَّذِي يَهَابُ الْعَدُوُ سَطْوَتَهُ وُقُوفُهُ فِي الصَّفِّ سَاعَةً وجهاده أعداء الله أفضل له من الحج والصوم والصدقة والتطوع demikian pula seorang pemberani yang kuat yang musuh itu takut dari serangannya takut dari keberaniannya dari kekuatannya musuh takut kepadanya maka orang yang seperti ini dia berada di medan jihad sesaat dia berjihad untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu lebih afdal, lebih utama baginya daripada menunaikan ibadah haji, daripada berpuasa, daripada bersedekah dan melakukan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Yang afdal bagi dia menghadapi musuh karena dia orang disegani oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. والعالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح demikian pula halnya seorang yang berilmu seorang yang mengenal sunnah seorang yang mengerti tentang perkara-perkara yang halal dan haram, jalur-jalur kebaikan dan jalur-jalur keburukan dan kejahatan, maka orang yang seperti ini, orang yang berilmu ini, dia bergaul dengan manusia untuk mengajari mereka agama Allah Subhanahu wa taala dan menasihati mereka dalam perkara agama ini itu lebih afdal lebih utama baginya daripada mengasingkan diri, memfokuskan dirinya untuk sholat, membaca Al-Quranul Karim, bertasbih, dan seterusnya. Yang afdal bagi dia, berbaur dengan manusia. Dengan tujuan untuk menyampaikan Al-Haq. Menyampaikan kebenaran kepada mereka. Tidak mengurung diri. Tidak melakukan uzlah, mengasingkan diri dengan alasan bahwa fitnah menyebar dan dia ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya dibutuhkan. Manusia sangat membutuhkan kepada bimbingannya dan nasihatnya. Orang yang seperti ini yang afdal baginya adalah bergaul dengan manusia untuk mengajarkan kebaikan kepada mereka wa waliyul amr alladhi qad nasabahu للحكم lil hukmi baina demikian pula halnya waliyul amr penguasa yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan kepadanya untuk menjadi hakim di tengah-tengah hambanya. Di sebuah negeri di sebuah daerah dia menjadi pemimpin negeri itu dia menjadi pemimpin di wilayah tersebut maka duduknya dia sesaat untuk memperhatikan keadaan masyarakatnya dan melihat berbagai macam kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat masyarakatnya dari tindakan kezaliman dari perselisihan antara satu dengan yang lain. Seorang yang zalim berbuat kezaliman terhadap yang lain. Maka dia memperhatikan kondisi masyarakatnya untuk menyikapi mereka dengan cara yang adil. Sehingga seorang yang terbolimi itu dilindungi oleh penguasanya. Dan seorang yang melakukan perbuatan zalim itu segera menghentikan kezaliman dan kejahatannya. Demikian pula dalam hal penegakan hukum-hukum had. Memberikan pertolongan kepada orang yang berjalan di atas kebenaran dan mencegah orang berjalan di atas kebatilan. Afdalu min ibadati sinin min ghairi. Orang yang seperti ini, dia memperhatikan kondisi masyarakatnya untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka itu lebih afdal daripada dia melakukan ibadah bertahun-tahun lamanya. Lebih afdal bagi dia untuk mengurusi masyarakat. Dengan cara yang adil. Dengan cara yang hikmah. Yang diridhai dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seorang pemimpin yang bersikap adil di tengah-tengah masyarakatnya. Telah disebutkan keutamaannya secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tujuh golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala. Salah satunya dan yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam imamun adilun. Seorang imam yang bersikap adil di tengah-tengah masyarakatnya. Wa man ghalabat alaihi syahwatun nisa sawmuhu lahu anfa' wa afdal min dzikri ghairihi wa sadaqatihi. Maka barang siapa yang lebih mendominasi pada dirinya syahwat kecenderungan kepada wanita, maka berpuasa bagi dia lebih bermanfaat. Berpuasa bagi dia lebih afdal daripada berzikir, bersedekah. Maka dia berupaya untuk menahan dirinya agar dia tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang dengannya dia melampiaskan syahwatnya yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan zina. Ini fikih yang sangat penting, masyarul muslimin rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Berbeda antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Tergantung dari keadaan dia. Intinya bahwa dia berupaya untuk memerangi hawa nafsunya. Dan memanfaatkan sebuah kelebihan yang terdapat di dalam dirinya. Dalam kebaikan. Dalam pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang yang diberi kekuatan fisik. Yang musuh itu takut kepadanya. Nah, dari sisi ini dia memanfaatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa kelebihan. Maka dia berjihad. Itu lebih afdal. Dari sisi yang lain, seorang diberi ilmu. Umat dalam keadaan jahil. Membutuhkan orang yang membimbing mereka. Yang dengannya mereka bisa mengetahui perkara-perkara yang halal dan haram. Maka seorang yang memiliki ilmu Penting untuk berhadapan dengan masyarakat. Agar dia mampu membimbing mereka, mengarahkan mereka kepada al-haq. Kepada kebaikan. Dan mencegah mereka dari berbagai kemungkaran. Oleh karena itu, perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi para sahabatnya berbeda antara satu dengan yang lain. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Amr bin Al As dan Khalid bin Al Walid dan yang lainnya, ini adalah pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengurusi sesuatu atau dalam memimpin satu pasukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat mereka Sementara Nabi tidak mengangkat yang lain yang mungkin mereka itu lebih dahulu masuk ke dalam Islam dan lebih memiliki keutamaan dan kemuliaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat Abu Dhar Al Ghifari radhiyallahu an untuk mengurusi kepemimpinan dan eh, urusan-urusan uh, urusan -urusan tertentu dalam pemerintahan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kepadanya kepada Abu Dhar Al Ghifar radhiyallahu an, ini aroka dhaifan. Sesungguhnya aku melihat engkau ini lemah. Wa inni la uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Dan sesungguhnya aku cinta untuk dirimu apa yang aku cinta untuk diriku sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kondisi Abu Dhar. Sehingga kata beliau, La ta'annaranna alithnain. Maka jangan engkau menjadi pemimpin untuk mengurusi dua orang. Dua orang jangan. Apalagi lebih. Wala tawallayanna mala yatim. Dan jangan engkau mengurusi harta anak yatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kelemahan yang terdapat pada Abu Dhar radhiyallahu taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi sahabat yang lain, menganjurkan dia untuk melakukan amalan yang sesuai dengan kondisi dia, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat yang lain untuk memperbanyak puasa. Dan beliau mengatakan, "Alaika bis-saumi fa innahu la idlalah." Hendaknya engkau berpuasa, sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Dianjurkan untuk memperbanyak siang. Datang lagi sahabat yang lain meminta nasihat lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kondisinya. Mengetahui keadaan dari sahabat itu. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam memberi wasiat kepadanya, "La taghdab, jangan kamu suka marah." Dia meminta wasiat lagi, lagi-lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi, "Jangan kamu suka marah." Setiap dia meminta wasiat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepadanya, jangan kamu suka marah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kondisi sahabat ini. Sehingga lebih afdal bagi dia untuk mendapatkan nasihat agar jangan suka marah. Datang lagi sahabat yang lain. Meminta nasihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wajal." Hendaknya senantiasa lisanmu itu basah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Alaihissalam mengerti kondisi sahabat ini. Subhanallah. Jadi Rasulullah Alaihissalam menyampaikan nasihat memberi wasiat kepada sahabat sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Hal yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memprioritaskan sahabat itu untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Jalla ala. Wa mata aradallahu bil abdi kamalan waffaqahu listifraghi wus'ihi fima huwa musta'iddun lahu qabilun lahu qad huyyi'a Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada seorang hamba itu kesempurnaan, maka Allah azza wa jal membeli taufik kepada hamba itu untuk memfokuskan dirinya terhadap sesuatu yang dia telah siap untuk melakukannya dan dia bisa melakukannya. Sehingga ketika dia memfokuskan dirinya terhadap sesuatu itu, maka dia pun memiliki keutamaan, memiliki kelebihan daripada yang lain. Sehingga dia bisa mengalahkan yang lainnya dalam hal tersebut. Kata seorang penyair, mazala yasbiqu hatta qala hasidu, lahu tariqun ila al mukhtasar." Senantiasa orang itu menang dalam setiap pertandingan, dalam setiap perlombaan hingga orang yang hasad kepadanya mengatakan, "Ini jangan-jangan orang ini punya jalan pintas untuk meraih juara." Jangan-jangan punya jalan pintas untuk meraih juara. Kok setiap berlomba lari dia selalu menang. Sampai orang yang dengki, orang hasad kepadanya. Eh ini jangan-jangan punya jalan pintas. Artinya, disebabkan karena dia punya kelebihan dalam hal itu. Maka dia memanfaatkan potensi kelebihan yang ada pada dirinya. Sehingga dari sisi ini dia bisa menjadi lebih afdal. Maka seorang muslim memperhatikan potensi yang ada pada dirinya. Dalam hal apa dia mampu. Dia manfaatkan dengan niat mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada kalmariyud alladhi yashku waj'al batni mathalan. Maka ini keadaannya seperti orang sakit yang dia mengeluh. Dia merasa sakit bagian perutnya. Nah, orang yang sakit perut ini harus diberi obat yang sesuai. Obat itu kan banyak. Resep obat itu banyak sekali. Ada obat sakit kepala, ada obat sakit perut, ada obat kaki, ada obat mulut, ada macam-macam. Semuanya obat. Akan tetapi ketika seorang menderita sakit tertentu harus diberikan obat yang sesuai dengan penyakitnya. Dia sakit perut, ya, maka diberi obat yang berkaitan dengan sakit perut. Bermanfaat bagi dia. Namun apabila dia meminum obat sakit kepala sementara sakitnya ada di perut, maka tidak akan sejalan. Tidak akan menyembuhkan penyakit. Bahkan mungkin akan semakin menyebabkan timbulnya penyakit yang lain. Nah ini yang beliau maksud. Penyakit yang terdapat di dalam seorang itu apa? Oh dia ada penyakit sulit berinfak, sulit bersedekah. Penyakit ini yang harus diobati. Penyakit ini yang harus disembuhkan. Oh si fulan ini punya penyakit lain lagi. Maka disembuhkan sesuai dengan penyakit yang sedang diderita hamba tersebut fasyuhul muta'u mathalan minal muhlikat maka kekikiran kebahilan yang diikuti oleh seseorang pada dirinya itu termasuk perkara yang membinasakan dan itu tidak akan dihilangkan tidak akan ada yang mampu menghilangkan tidak akan dihilangkan dengan berpuasa setahun lamanya atau mengerjakan qiyamul lail tidak tidak akan hilang dengan itu Nah, penyakit itu yang harus dihilangkan. Perhatikan apa yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang bertanya tentang seorang wanita. Wanita ini rajin qiyamul lail, wa rajin berpuasa di siang hari, rajin bersedekah. Ketika dia bersedekah, sedekahnya banyak. Tapi penyakit yang ada pada dia dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lisannya dia tidak bisa jaga. Sedekah rajin. Sholat rajin. Puasa rajin. Tapi lisannya dia nggak bisa jaga. Dia suka membuat orang lain itu tersakiti dengan kata-katanya. Nah, dari sisi ini yang harus diobati. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang wanita yang seperti ini keadaannya, kata Nabi Alaihi Wasallam, dia min ahli nar, dia termasuk penghuni neraka. Padahal dia memiliki amalan-amalan saleh yang lain. Namun penyakit hatinya ada di sana. Dia memiliki penyakit lisan yang harus disembuhkan. Maka demikian pula halnya seorang yang kikir kikir yang membinasakan dirinya. Tidak bisa dihilangkan dengan qiyamul lail, dengan berpuasa. Dia harus memerangi hawa nafsunya untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak infak. Wa kadza da'ut tiba'il hawa wal i'jab bin nafs la yulaimuhu kathratu qira'atil Qur'an. Demikian pula halnya penyakit mengikuti hawa nafsu, penyakit takjub terhadap diri sendiri. Itu tidak bisa disembuhkan dengan memperbanyak membaca Quran. Memperbanyak zikir. Dan seterusnya. Namun hanya bisa disembuhkan dengan mengeluarkan penyakit-penyakit hati itu dari kolbunya. Oleh karena itu, apabila ada seorang yang bertanya, mana yang lebih afdal? Roti atau air? Mana yang lebih afdal? Roti atau air? Maka jawabannya, ya tergantung kondisinya. Kalau dia dalam kondisi kehausan, maka bagi dia air lebih afdal. Kalau dia dalam kondisi kelaparan, maka roti lebih afdal. Jadi berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Oleh karena itu, kata para ulama, hendaknya seseorang memperhatikan dirinya sendiri. Apa penyakit yang terdapat di dalam dirinya yang perlu untuk segera diobati sehingga dia melakukan amalan yang amalan itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini faedah yang sangat penting sekali yang disebutkan oleh Ibn qayyim rahimahullahu ta'ala dalam permasalahan ini. Saya kira sampai di sini insyaAllah yang kita terangkan semoga memberi manfaat pada kita sekalian. Allah ta'ala alam bisawab. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته